Sekarang kita akan melanjutkan syarah daripada permasalahan jahiliyah yang ke-9. Yang mana enam ritual atau perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah, waktu itu barakallahu fikum mereka mengikuti jejaknya para ulama yang fasik dan para ahli ibadah yang bodoh. Yang diinginkan dengan para ulama yang fasik adalah orang itu para ulama yang mereka barakallahu fikum memiliki ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Dan ahlu ibadah dikatakan atau ahlu ibadah yang bodoh adalah mereka beribadah atau beramal tanpa ilmu. Yang sering kita dengarkan dan sering kita mendapatkan enam faedah ini bahwasanya alladzi alimu walam ya'malu Alladzina alimu walam ya'malu. Naam, itu orang-orang yang mereka berilmu tapi tidak beramal, maka mereka seperti orang-orang Yahud. Kemudian alladzina amilu bila ilmin adapun orang-orang yang mereka beramal tanpa ilmu maka mereka seperti orang-orang Nasara. Nah, kita lanjutkan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala kata beliau, haula'i qaw haula'i hum fasaqatul ulama. Mereka eh, mereka itu adalah para ulama yang fasik. Nah, Wal fasiqu wal khariju an taatillah. Fasik itu seseorang dikatakan fasik yaitu ketika dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, Inna kathiran minal ahbari wa ruhban. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari kalangan ahbar, ahbar itu adalah para ulamanya orang-orang Yahud. Wa ruhban, eh, ruhban adalah para pendeta atau ahlu ibadahnya orang-orang Nasara. Naam. Wahada hadha nida'un lil mu'minin. Ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman, litahdzir untuk berhati-hati. Wal ahbaruhumul ulama ahbar itu adalah ulama, para ulamanya orang Yahud. Wa ghaliban yutlaqu ala ulama'il Yahud. Naam, seringnya kebanyakannya digunakan lafaz ahbar itu untuk apa? Untuk para ulama orang Yahud. Wa ruhban humul ubbad. Ruhban itu adalah ubbad, para ahli ibadah. Wa hadha fil ghalib yutlaqu ala ubbadin nasara. Naam. Dan ini kebanyakannya digunakan lafaz ruhban itu untuk apa? Untuk para ibadahnya orang-orang Nasara. Naam. Farahbaniyah, eh, farahbanatu fil nasara. Maka rahbana itu ada pada Nasara. Wal ilmu fil Yahud. Sedangkan ilmu ada pada ada pada orang Yahud. Lakinnal Yahuda maghdubun alaihim bil billah. Perhatikan akan tetapi orang-orang Yahud mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nasara dan orang-orang Nasara mereka adalah orang-orang yang sesat Wallahu jalla wa ala amarna fi kulli rak'atin fi salah an naqul dan Allah Subhanahu wa taala atau sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semuanya pada setiap rakaat di dalam salat an naqul agar kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus siratal ladzina an'amta alaihim itu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka dari kalangan apa dari kalangan al-anbiya wasalihin wasyuhada wasnam. Al-anbiya kemudian wasalihin wasyuhada nam, seperti itu. Itulah yang termasuk orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Wa hum ahlul ilmi wal amal. Naam, ya, jalannya orang-orang yang berilmu atau jalannya orang-orang yang Allah Taala beri nikmat atas mereka yaitu mereka adalah al-ilm wal amal karena para ulama, nah para anbiya wal ulama ya kan orang-orang saleh, orang-orang sedikun Nah, mereka adalah orang-orang yang berilmu dan beramal. Ghairil maghdubi alaihim itu bukan orang-orang yang telah dimurkai. Nah, oh, bukan orang-orang yang telah dimurkai atas mereka. Wahum ahlul ilm biduni amal mereka adalah ahlul ilm tanpa amalan. Ilmu ditimba, ilmu dihafalkan, ilmu dicari, ditumpuk, ditimbun, namun tidak nam diamalkan. Itu hati-hati. Wahum fasaqatul ulama, mereka adalah nam eh, orang-orang fasik dari kalangan ulama waladhalin dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa itu? Ar-ruhbanu minan nasara wa ghairihim. Ruhban, ahli ibadah ruhban ini eh, yang diinginkan yang sesat ini adalah apa? Orang-orang sesat ini yaitu orang-orang ahli ibadah dari kalangan Nasara atau selain mereka. Alladzina ya'buduna Allah 'ala ghairi dalil, yaitu mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Wa 'ala ghairi burhan, yaitu orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa burhan tanpa kejelasan, tanpa dalil, tanpa sandaran. Wa innama ya'buduna Allah bil bid'i wal muhdatsati wal khurafat. Hanya saja mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara bid'ah-bid'ah, perkara-perkara yang baru, eh, wal wal khurafat dan juga hayalan-hayalan, kesyirikan. Wallahu nahana 'anil ulama'il fasaqah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya Barakallahu fikum mengambil ilmu atau duduk. ya barakallahu fikum dari apa? Naam dari para ulama al-fasaqah, ulama yang fasik. Wal ubadidzalin dan dari kalangan ahlu ibadahnya orang-orang sara atau yang selain, yang selain mereka, ya, ahlu ibadah yang sesat. Wa amara an wa amarna an na'khudha al-haqqa bidalilih dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya agar mengambil kebenaran itu dengan dalilnya. Min kitabillahi wa sunnati rasulih dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari kalian. Al-Qur'an, As-Sunnah. Naam. Kemudian kata beliau sini, "Wal ana idza sara lil wahid raghbatun fi syai'." Sekarang, ya, sekarang menjadilah apabila ada salah seorang yang dia itu ingin sesuatu qala hadza afta bihi fulan ayo raghbatun fi perhatikan ya faedahnya raghiba fi maknanya cinta atau ingin atau senang kalau roh ribaan, maknanya ada benci seperti sabda Rasulullah SAW man raghiba an sunnati falaisa minni man raghiba an sunnati falaisa minni barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk enam bagianku atau bukan termasuk bagian dari kami kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi sini perhatikan wal ana dan sekarang idza sara lil wahid raghbatun bisyai', sekarang kalau ada seorang itu ingin sesuatu, qala dia berkata hadza aftabi fulan. Inilah yang difatwakan oleh si fulan. Duna nadharin illa mustanadih al kitab was sunnah ini. Ini fenomena kenyataannya terjadi seperti ini tanpa melihat kembali na'am barakallahu fikum sandarannya dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah. Seperti itu keadaannya. Syekh Fulan muncul dalam televisi, Syekh Fulan dakwah dalam televisi, Syekh Fulan bilangkan pemilu, demonstrasi dan semisalnya. Dalilnya ada nggak? Nggak ada. Lihat dulu dalilnya bang. Nah barakallahu fikum. Lihat dulu dalilnya barakallahu fikum. Naam. Dalilnya itu dilihat, jangan sembarangan seperti itu. Dikit-dikit Syekh Fulan berfatwa, ini fatwa Syekh Fulan, Syekh Fulan. Kita sandaran kita bukan fatwa Syekh Fulan wala alan. Sandaran kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalilnya ada nggak? Jadi sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum wa hafizakumullah bahwasanya kita mengambil sebuah fatwa, baik fatwa Syekh Nah, barakallahu fikum Syekh fulan atau Syekh alan misalkan, kita ambil fatwa dengan cara apa? Dengan cara melihat dalil. Dalil yang dipakai untuk fatwa tersebut itulah sandaran kita. Adapun semata-mata fatwa tidak. Nah, karena para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terutama mereka tidaklah berfatwa melainkan nah barakallahu fikum bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam keadaan demikian kita tidak menghukumi mereka maasum selamat dari kesalahan tidak. Karena nah barakallahu fikum manusia biasa seperti kita eh, para ulama dan semisalnya mereka tidak maasum barakallahu fikum. Adapun Al-Qur'an dan As-Sunnah kedua-duanya maasum terjaga dari kesalahan. Jadi kalau seandainya mau selamat ikutlah Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum. Berkata Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah rahimahullah taala dalam kitab Namdhamul Kalam wa Ahli lil Harawi Nah, barakallahu fikum man arada an-najata fa alayhi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin keselamatan, maka hendaknya atau wajib bagi dia berpegang teguh dengan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW Al-Quran dan As-Sunnah. Naam, itulah kuncinya. Fasa'idu man tamassaka bima kana 'ala salaf istanaba ma ahdathahu al-khalaf. Qala al-Hafidh, qalahu al-Hafidh. Naam, berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, fas maka orang yang bahagia itu adalah orang yang mantamassaka bima kana 'alis salaf, orang yang berpegang teguh dengan pemahaman para salaf." Nah, buat tanabah badan menjauhi adalah orang yang menjauhi ma'ahdatsul khalaf, perkara yang dibikin oleh orang belakangan, perkara-perkara yang baru harus dihindari dijauhi. Nah, apa kata beliau di sini? Takululahu, kamu katakan kepada dia hadhil fatwa khata. Fatwa ini keliru. Yaqul ma alayya. Nah, keliru biarin. Nah, bukan urusanku. Madama kot afta di fulan. Itu bukan urusanku selama si fulan atau syekh fulan berfatwa sudah, ambil saja ini. Ini dikhawatirkan masuk dalam perkara jahiliyah sudah kita lewati apa itu? Taklid buta, membabi buta, mengekor gitu loh. Kalau syekhnya bilang kanan kanan, kiri kiri, enggak memandang itu benar atau keliru. Kalau kita tidak, Sandaran kita Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita ber, misalkan menukilkan berfatwa Syekh Fulan, Syekh Ibn Baz misalkan, atau Syekh Ibn Utsaimin atau Syekh Mukbil bin Hadil Wadi, atau Syekh Al-Albani, rahmat ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Kita nukilkan bukan semata-mata fatwanya, tapi apa? Dalil yang dipakai untuk berfatwa oleh mereka. Lihat fatwa mereka bersandaran dengan dalil atau tidak. Eh, jadi kalau semata-mata fatwa itu tidak benar. Namun dilihat kembali apakah ada sumbernya, nah ada sandarannya, Nah, barakallahu fikum ataukah tidak barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Ayo kata benar di sini. Wa idza saratil fatwa la tuwafiqu hawa. Nah, sekarang kalau seandainya fatwanya fatwa para ulama ahli Sunnah misalkan tidak mencocoki hawa nafsunya, qala dia akan berkata hadil fatwa, nah hadil fatwa, fatwa ini nah barakallahu fikum laisat sahihah. Fatwa ini enggak benar katanya. Inilah yang mereka cari apa? Sesuatu yang mengikuti atau mencocoki hawa nafsu mereka. Jadi mereka itu nah kalau fikum memiliki prinsip yang namanya apa? Tatabbu. Ya, eh, tatabbu rukhas, ya. Eh, nah, bu rukhas mereka itu. Ya, mencari-cari keringanan. Kalau ada fatwa Syekh fulan, Syekh Alan misalkan membolehkan ini yang menurut dia ringan, diambil walaupun enggak sesuai dengan dalil. Kalau kita tidak, seberat apapun walaupun ringan atau ataukah berat selama itu kebenaran itu pendapat yang rajih misalkan atau pendapat yang kuat kita ambil barakallahu fikum jangan cari mudahnya jangan cari mudahnya barakallahu fikum mudah tapi dengan dalil labas Enggak masalah. Tapi mudah tanpa dalil hati-hati. Nah, barakallahu fikum hati-hati yang enggak sembarang seperti itu. Agama Islam itu benar, mudah. Eh, tidak membebankan diri, namun perlu diperhatikan kemudahan yang mana. Nah, barakallahu fikum kemudahan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu yang kita harapkan. Nah, barakallahu fikum. Apa kata beliau di sini? Hadil fatwa laysat sahihah atau mutasaddidah. Fatwa ini enggak benar atau fatwa ini keras katanya. Ini kapan? Ketika fatwa para ulama ahlu sunnah tidak mencakupi hawa nafsu mereka. Wasaru yajma'una tur, nam turrahatin wa akhta'il ulama. Akhirnya mereka menjadilah mereka orang-orang yang apa mengumpulkan nah ketergelinciran-ketergelinciran dan kekeliruan para ulama wa yaj'aluna fi kitab. Akhirnya mereka pun apa? Mereka orang-orang yang yang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya, mereka menjadikan kesalahan-kesalahan para ulama dinukilkan atau ditulis dalam sebuah kitab yudhirunahu linnas ditampakkan kepada manusia. Nah, min babit tawsi' 'alan nas agar ya, dalam rangka apa dalam rangka untuk apa untuk memperluas ya, di hadapan manusia. Bizamin dengan sangkaan mereka wayakulun dan mereka mengatakan dinul Islam samhun. Agama Islam itu mudah, memaafkan, benar. Memaafkan dan mudah itu benar. Namun apa? Memaafkan dan mudah sesuai dengan dalil. Nah, la tun la tudayyiqu 'alan nas Jangan kalian mempersempit manusia. Biarkan mereka sesuka mereka. Agama Islam itu mudah katanya. Wa idza qila lahum dan apabila dikatakan kepada mereka, "Nam, a'riduha 'ala kitab sunnah." atau a'riduha 'ala kitab sunnah. Tunjukkanlah atau cocokkanlah. Nam, cocokkanlah. Nah, barakallahu fikum kepada Al-Qur'an Sunnah, fatwa tersebut ya, disandak dicocokkan, disesuaikan gitu loh. Nah kalau mereka mengatakan hadza kalau ulama, enggak perlu lagi. Ini ucapan ulama. Enggak perlu lagi dalil katanya. Nah, para ulama membolehkan televisi, dakwah dengan televisi itu perkara yang perkara yang wajar, enggak perlu dalil lagi katanya. Enggak, kita lihat dalilnya mana. Barakallahu fikum karena semuanya bersumber dengan dalil ya barakallahu fikum perkara akhirat, perkara agama, perkara syariat harus bersumber dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum. Di sana juga ada jadi yang lain Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', kemudian qiyas sahih. Barakallahu fikum seperti itu enggak tidak sembarangan. Eh, barakallahu fikum tidak sembarangan. Kalau ada kalau ulama ini ucapan para ulama. Halil alimu akbaru minal kitab was sunnah. Ayo kita katakan apa? Apakah orang alim, orang il, orang berilmu atau apakah para ulama itu lebih besar daripada Al-Qur'an sunnah? Ayo, seperti itu kita katakan. Apakah orang alim atau para ulama itu lebih besar keadaannya daripada Al-Qur'an sunnah? Tidak. Orang alim masih bisa tergelincir, masih bisa keliru. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah, hati-hati. Jangan sekali-kali mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah itu keliru. Al-Quran dan As-Sunnah itu ma'sumah, Dua-duanya terjaga dari kesalahan. Fala yu'radu qawluhu al-kitab sunnah Maka nggak perlu lagi ucapan para ulama itu. Nah, dicocokkan dengan Al-Quran sunnah nggak perlu. Ini ucapan mereka ya. Hada innama yaf'aluhu ahlul ahwa. Yang seperti inilah. Ha? Yang seperti ini kata beliau. Hada hanya saja yang melakukannya adalah para pengekor hawa nafsu. Na'udzubillah. Hati-hati. Jangan sampai hawa nafsu kita Naam, eh, barakallahu fikum jadikan untuk menolak kebenaran jangan. Wal iyadzubillah kata beliau, alladzina takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Itu orang-orang yang mereka menjadikan ahbarahum para ulama eh, para ulama mereka wa ruhbanahum eh, atau orang-orang ibadah mereka arbaban menjadikan rabb-rabb min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nuhu bid'ati allati hadzara rasul apabila mereka dilarang dari kebid'ahan yang Rasulullah telah melarang darinya, qalu seraya mereka mengatakan hadhi ya'malu biha fulan. Ini yang dilakukan si fulan. Ini yang dilakukan oleh si alim misalkan. Wa alim, dalam keadaan dia itu alim, tahu, dalam keadaan dia itu tahu barakallahu fikum. Naam. Wa huwa alimun aw maksudnya apa maksudnya? Taulah ulang Kata beliau sini, kalau mereka mengatakan ketika mereka dilarang dari kebitahan yang Rasulullah telah peringatkan dari kebitahan tersebut, Nah, mereka mengatakan hari yang biha fulan wa alimun Ini yang dilakukan oleh si fulan, padahal si fulan itu adalah orang saleh, orang alim, wa ya'malu biha ahlul baladil fulani atau berujakan dengan apa? Dan yang mengamalkan ini bukan sekedar satu orang dua orang, bahkan yang mengamalkannya adalah apa? penduduk negeri si fulan wahum indahum salahun wa taqwa. Mereka atau penduduk negeri tersebut menurut mereka adalah nah memiliki memiliki kesalahan dan ketakwaan. Wa naqul dan kita katakan as-salahu wa taqwa la yakfian. Nah, kesalehan dan ketakwaan itu tidak cukup. Lah Buddha bahkan harus min muwafaqatul kitab as-sunnah. Harus mencocoki Al-Qur'an dan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fa akhdhu aqwalil ulama wal ubbad qadiyatan musallamatan duna 'ardin 'ala kitab sunnah hiya tariqatu ahli jahiliyah wal billah. Perhatikan, maka mengambil ucapan ucapan para ulama atau fatwa para ulama atau ucapan para penyembah para ahli ibadah ya, sebuah qadiyah permasalahan musallamah, permasalahan yang nah barakallahu fikum sudah dibikin harus sudah tetapkan gitu tanpa mengembalikan tanpa mencocokkan kembali dengan Al-Qur'an Sunnah ini adalah metode atau prinsipnya orang-orang jahiliyah. Alladzina takhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah. Ada jalannya atau prinsipnya atau metodenya orang jahiliyah yang mereka menjadikan nam para ulama mereka dan mereka menjadikan nam para ahli ibadah mereka arbaban sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Nam. maka dengan ini kita sudah selesaikan nah permasalahan yang keberapa? permasalahan jahiliyah yang kesembilan yaitu bahwasannya mereka menyandarkan nah barakallahu fikum atau mereka mengikuti jejaknya nah orang-orang apa para ulama yang fasik yang mereka berilmu tanpa beramal dan para ahli ibadah yang bodoh yaitu yang mereka beribadah atau beramal tanpa ilmu Adapun kita nasallahu salamatan afiyah semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan berbicara namun semuanya diiringi dengan ilmu jadi al, al ilmu qabla al qawli wal amal ilmu sebelum berucap dan